Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita dari tafsir Aisaru At-Tafasir li Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah taala di mana pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan surat An-Naba dan juga surat yang kedua yaitu surat An-Nazi'at <clears throat> dan insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan surat Abasa. yaitu surat Makkiyah wa ayatuha sintani wa arba'una ayah. Surat Abasa adalah surat yang turun di Makkah. Turun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jumlah ayatnya ada 42. Dan surat Abasa ya dibagi menjadi tiga, ya tiga bagian pembahasan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, Hafizullah Ta'ala. Kita mulai dari yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة telah bermuka masam dan berpaling tatkala datang kepadanya orang buta. Dan apa yang engkau ketahui bisa jadi dia adalah orang yang ingin membersihkan jiwanya atau ingin mengingat sehingga akan bermanfaat peringatan baginya. Sedangkan orang yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki, sedangkan engkau menerima orang tersebut, ya menghadapi orang tersebut. Bisa jadi dia adalah orang yang tidak ingin membersihkan jiwanya. Sedangkan orang yang datang berusaha dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi engkau lalai darinya maka sekali-kali tidak. Jangan engkau ulangi, sesungguhnya itu adalah peringatan. Maka barang siapa yang berkehendak, maka mengingat peringatan tersebut. Di mana peringatan tersebut ada di suhuf yang dimuliakan, di catatan yang dimuliakan, yang ditinggikan dan disucikan di tangan para malaikat yang suci, yang mulia dan baik. Akhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Inilah surat Abasa dari ayat 1 sampai dengan ayat 16. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika salah di dalam bersikap salah di dalam ya berakhlak dan beradab maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa maka kita dapatkan di sini pelajaran akhlak ya pelajaran adab yang sangat mulia yang Allah ajarkan langsung kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau salah di dalam bersikap di dalam berakhlak maka kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki syarhu al-kalimat. <clears throat> Abasa ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam bima'na kalaha wajhahu atau kalaha wajhahu wa taghayyar. Yaitu muka nabi yang berubah dan masam tawalla ay a'radha berpaling anja'ahul a'ma li ajli anja'a Abdullah ibnu Ummi Maktum faqata'ahu amma huwa mashghulun bihi min da'wati ba'li asyrafi Quraisy lil Islam dikarenakan datangnya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu sehingga memutuskan apa yang sedang terjadi antara Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan sebagian para pembesar Quraisy tatkala diajak untuk masuk ke dalam Islam. La'allahu yazakka ay yatatahhar minadh-dhunub yaitu membersihkan diri dari dosa-dosa. Yadzakkar ay yatta'id mengambil pelajaran. Fatanfa'ahu dzikra ay al-mau'izah yaitu nasihat. Az-dzikra artinya adalah nasihat. Wa amma man istaghna sedangkan orang yang merasa cukup anil iman wal ilmi wad din tidak butuh dengan keimanan, ilmu dan agama karena apa yang dimiliki dari harta dan kedudukan. Fa anta lahu tasadda taqbal alaihi wa tatasadda lahu. Sedangkan engkau menerima dan engkau menyambut ya orang tersebut wa ma 'alaika alla yazakka laisa 'alaika ba'sun fi 'adami tazkiyatihi nafsahu bil Islam dan tidak ada masalah bagimu wahai Muhammad ya untuk mengajaknya kepada Islam untuk membersihkan jiwanya kepada Islam yas'a fi talabi al-khair min al ilmi wal huda. Berusaha di sini artinya adalah berusaha untuk mencari kebaikan yang berupa ilmu dan petunjuk. Fa anta anhu talaha ay eh, tashaghal. Engkau menyibukkan diri. Kalla la tu'id misli dzalika, janganlah engkau ulang. Ya, perbuatan yang demikian. Innaha tadhkirah al-ayat idzatun lil khalqi. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Qur'an adalah pelajaran bagi manusia. Mukarramah <clears throat> ay indallah. Ya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marfu'ah ay fis sama, diangkat ya tinggi di langit. Mutahhara munazzahah an masi asyayatin yaitu dibersihkan, dijauhkan dari sentuhan syaitan-syaitan. di safarah, safarah adalah katabah, yaitu para penulis, para malaikat yang menulis. Dan min al lawhil mahfud, yang mereka tulis dari lawhil mahfud. Kiramin bararah muti'ina lillahi wahumul malaikah yang mulia dan baik mereka adalah para malaikat yang taat kepada Allah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini syarhu al-kalimat dari ayat 1 sampai dengan ayat 16. Kita memasuki pada makna al-ayat. Qauluhu ta'ala abasa wa tawalla an ja'ahul ama Hada itabun latif yu'atibu Allah subhanahu wa ta'ala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah celaan yang halus, yang lembut, peringatan di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam falladhi abasa bima'na qataba wajhuhu wa wajhahu wa a'rada huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang bermuka masam ya yang berpaling beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal a'ma alladhi li ajlihi abasa Rasulullah wa a'rada anhu huwa Abdullah ibnu Ummi Maktum al-a'ma ahadul muhajirin ibnu Khali Khadijah binti Khuwailid umil mu'minin. Sedangkan orang yang buta yang dengannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bermuka masam dan berpaling darinya, beliau adalah Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu, seorang yang buta. Salah seorang dari Muhajirin. Beliau adalah putra dari paman Khadijah bintu Khuwailid, Ummul mu'minin radhiyallahu anha. Wasababu hadal itab الكريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة يوما ومعه صناديد قريش dan sebab teguran Allah Subhanahu wa taala tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari di Makkah bersama dengan para pembesar Quraisy Utbah, Syaibah, Ibnu Rabi'ah wa Abu Jahal wal Abbas ibn Abdul Muttalib wa Umayyah ibnu Khalaf. Mereka adalah Utbah dan juga Syaibah, keduanya putra Rabi'ah, kemudian Abu Jahal, kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan juga Umayyah ibnu Khalaf. <clears throat> Yad'uhul ilal Islam mustahidan ma'ahum yuraghibuhum wa yurahibuhum tama'an fi islamihim di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang menyeru mereka untuk masuk ke dalam Islam. Bersemangat di dalam mengajak mereka kepada Islam. Memotivasi mereka untuk masuk ke dalam Islam, menakut-nakuti mereka agar masuk ke dalam Islam. Tidak lain adalah ya, semangatnya Nabi agar mereka masuk ke dalam Islam. Faja'a Abdullah ibnu Umi Maktum yunadi ya Rasulullah أقرئني وعلمني مما علمك الله وكرر ذلك مرارا Maka tatkala demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sibuk mengajak para pembesar Quraisy tersebut untuk masuk ke dalam Islam, datanglah Abdullah bin Umi Maktum memanggil-manggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang yang buta, sehingga tidak melihat bagaimana keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dia pun memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diulang-ulang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan aqri'ni wa 'allimni, bacakan kepadaku wahai Rasulullah. Alimni ajarkan kepadaku wahai Rasulullah. Mimma 'allamakallah, dari apa yang Allah ajarkan kepadamu? Wa karrara dzalika miraran, diulang-ulang oleh Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Fanza'a jalidhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qat'ahu li hadithihi ma'al qaum. Maka yang demikian ini Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa terganggu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka dengan kejadian tersebut. Tidak ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memutus pembicaraannya kepada para pembesar Quraisy tersebut fa'abasa wa tawalla anhu la yujibuhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bermuka cemberut, berpaling darinya, tidak menjawab panggilan tersebut. Wa ma in 'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila manzilihi hatta nazalat hadhil ayat abasa wa tawalla ay qataba wa a'rada an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika ay wama yu'allimuka annahu yuzakki dalam keadaan demikian kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya dan belum sampai di rumahnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat ini abasa wa tawalla dan seterusnya tatkala datang kepadanya seorang yang buta ya wama yudrika Hey wa ma yu'limuka annahu yuzaki. Siapa tahu dia adalah orang yang ingin membersihkan jiwanya bima yatlubu minal Qur'ani was sunnah karena dia meminta Al-Qur'an dan sunnah. Yuridu zakata nafsihi wa tadhira ruhihi. Dia ingin membersihkan jiwanya, ingin mensucikan rohnya bima yata'allamuhu minka dari apa yang dipelajari darimu au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra ataukah dia ingin mengambil pelajaran sehingga mendapatkan pelajaran dari apa yang diajarkan kepadamu wa ma yu'limuka la'allahu binidaihi laka wa talabihi minka an yatadzakkar bima yasma' minka wa yata'id bihi wa tanfa'uhu dzikra minka dan bisa jadi dia adalah orang yang dengan seruannya kepadamu menginginkan darimu agar mengingat dari apa yang didengar darimu, mengambil pelajaran, mengambil manfaat dari peringatan darimu. Wa qauluhu ta'ala amma man istaghna. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang merasa kaya, merasa cukup, tidak butuh dengan orang lain, anil iman wal islam, tidak butuh dengan iman dan Islam. Wa ma indaka minal ilmi billah wal ma'rifah. Dan tidak butuh dengan apa yang ada padamu tentang ilmu kepada Allah, mengenal Allah. Istaghna bimalihi wa syarafihi fi qaumihi. Dia merasa cukup <clears throat> dengan harta yang dimiliki dan kedudukan di kaumnya fa anta lahu tasadda eh tata'arrad lahu muqbilan alaihi tetapi engkau justru ya bersemangat kepada orang-orang tersebut ya engkau melayani orang-orang tersebut wa ma alaika alla yazakka wa ayu shay'in yalhaquka minal ada in lam in lam yatruk dzaka al-mustaghni anka bi syarafihi wa malihi. Ya. Dan akan engkau dapatkan dari gangguan ya jika engkau tidak akan meninggalkan orang tersebut yang merasa cukup dengan hartanya dan kedudukannya. Wa karrara ta'ala al-itab bil kalimati al-idzab dan Allah Subhanahu wa taala mengulang teguran tersebut dengan kalimat-kalimat yang idab, yang kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang lembut. Faqala wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Ja'aka musri'an yajri wara'aka. Datang dalam keadaan ya, bergegas lari di belakangmu yunadika bi ahabbil asma ilaika ya Rasulullah ya memanggilmu dengan nama yang paling engkau cintai yaitu ya Rasulullah wahai Rasulullah wal halu annahu Allah taala wa yakhaf iqabahu sedangkan ia keadaannya dalam keadaan takut kepada Allah takut kepada azab Allah falida huwa yatlubu ma yuzaki bihi nafsahu liyakiyaha al-iqaba wal adab oleh karenanya dia datang dalam keadaan meminta kepadamu sesuatu yang bisa membersihkan jiwanya agar bisa selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala fa anta anhu talaha namun engkau lalai dan menyibukkan diri meninggalkannya kala la taf'al misla hadha marratan ukhra. Janganlah engkau lakukan yang seperti ini. Wa qawluhu ta'ala innaha tadhkirah ay hadhihi al-ayat wa ma tahmilu min itabi habibin ila habibin mau'izah. Innaha tadhkirah sesungguhnya itu adalah peringatan. Ya, ayat-ayat ini dan apa yang terdapat dalam teguran di sini dari seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada satu pelajaran. Faman syaa'a min ibadillah barang siapa berkehendak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala zakarah maka akan mengingat zakara hadzal wahya wa tanzil maka dia akan mengingat wahyu ini dan akan mengingat apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Mukarramah indallahi ta'ala marfu'ah fis sama' mutahharah munazzaha an masis syayatin laha. Di mana wahyu dan juga kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berada di suhuf, berada dalam catatan-catatan yang mulia, yang tinggi dan suci dimuliakan di sisi Allah, ditinggikan di langit suci dan dijauhkan, dijaga dari sentuhan syaitan-syaitan. Bi'aidi safarah kiramin bararah. Muti'ina lillahi sadikina humul malaikatu katabatun yansakhunaha minalawhil mahfud. Mereka adalah para malaikat yang taat kepada Allah, mereka yang jujur, mereka adalah para malaikat yang menulis apa yang ada di Lauhil Mahfud. Wa ma aqrabu hadzal wasfu min mu'minin karimin nafsi tahirur ruhi yahfazu kitab Allah wa ya'malu bihi biyadihi mushaf yaqra'uhu wa yurattil kalam Allah fihi wa yurattil kalam Allah fihi dan sifat yang ada pada para malaikat ini kiramin baror, ya bi aidi safarah kiramin baror, sifat yang mulia tersebut mereka yang mulia lagi baik adalah sifat yang mendekati sifat seorang mukmin. Ya, kita bisa mengambil pelajaran ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah apa yang ada pada sifatnya para malaikat kiramin baroroh mereka adalah sangat mulia baroroh dan sangat baik ya mulia pada dirinya sendiri ya hati dan juga akhlak mereka yang mulia baroroh itu yang baik kepada orang lain ya mencakup akhlak yang mulia pada diri sendiri dan juga akhlak mulia kepada orang lain sifat yang ada pada para malaikat maka hendaknya seorang mukmin demikian karimun nafsi. Ya hendaknya jiwanya adalah jiwa yang mulia. Tahirur ruhi, rohnya roh yang suci. Yahfadu kitab Allah. Ya bagaimana sikapnya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala? Yahfadu kitab Allah. Dia adalah orang yang bersemangat untuk menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sifat yang mendekati sifatnya para malaikat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ya sifat mereka yang mulia ditambah lagi bagaimana sikap mereka kepada Al-Qur'an, mereka adalah ya orang-orang yang bersemangat menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'malu bihi. Ya, dia pun bersemangat untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Biyadihi mushafun yaqra'uhu ya bersamanya Al-Qur'an, mushaf yang dia selalu membaca Al-Qur'an tersebut. Wa yuratil kalam Allah fihi dan dia selalu membaca dengan tartil, membaca dengan baik, dilantunkan, dilakukan bacaannya dengan bagus, dengan indah. Waqad jaa'a fi sahih anna hadzal 'abd alladhi wusifat ma'as safaratil kiramil bararah. Oleh karenanya disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa seorang mukmin yang bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar ya disifati oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ma'as safaratil kiramil bararah. Ya, mereka bersama dengan safarah yaitu para malaikat. Yang sifat mereka al-kiramil bararah, mereka sifatnya mulia lagi baik. Ya, ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an. Ini dalam pembahasan keutamaan ya membaca Al-Qur'an. Ya, keutamaan ahli Qur'an. Ya, di antaranya adalah mereka. Ya. Seorang orang ya, seorang yang mahir ya dalam baca Al-Qur'an. Ya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah Seorang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka dia bersama dengan para malaikat yang mulia dan baik. Ya, kelanjutan dari hadis ini, waladhi yaqra'uhu wa yatata'ata'u fihi wa huwa 'alaihi syak lahu ajrun. Sedangkan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan susah payah, terbatak-batak bacaannya, ya, begitu berat untuk membaca Al-Qur'an karena sulitnya membaca Al-Qur'an lahu ajron maka dia mendapatkan dua dua pahala. Yang menjadi pembahasan kita ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum ya hubungannya ayat ini dengan hadis tadi bahwa Nabi saw mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Qur'an dengan baik mereka yang membaca Al-Qur'an, yang mentartilkan Al-Qur'an, mereka yang menghafalkan Al-Qur'an, ya yang mengamalkan Al-Qur'an, mereka yang disebut dengan ahlul Qur'an, maka mereka adalah ma'as-safarah al-kiramil bararah, bersama dengan para malaikat yang sifat adalah mulia, kiram. Ya, jamak dari karim, mulia, bararah, jamak dari bar, yaitu yang berbuat baik. Itu mereka para malaikat. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, Azan ya Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala pun menyifati mereka bahwa Al-Qur'an yang ada di Lauhil Mahfuz yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bersama dengan para malaikat. Bi aidi safarah kiramin bararah. Ada di malaikat ya, yang mereka adalah mulia dan dan baik. Allahumma ja'alni minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami bersama dengan mereka dengan rahmatmu, wahai Tuhan, wahai Allah yang maha penyayang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pada hidayatul ayat. bayan maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu asrafu maqamin wa asmahu. Penjelasan tentang alaihi wasallam dan bahwa beliau adalah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia. Beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dalla ala dzalika uslub ala. Ditunjukkan ya bagaimana uslub ya cara dan metode yang Allah gunakan di dalam menegur nabinya sallallahu alaihi wasallam haitsu khatabahu fi uslubin syakhsin ghaibin di mana pada awal-awal ayat Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan mengajak bicara dengan uslub ya orang lain seorang yang gaib seorang yang bukan yang diajak bicara langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kembali kepada dia. Ya, kalau kita lihat, ikhwan, akhwat fillah, rahimakumullah, abasa wa Siapa fa'ilnya? Huwa, ya orang lain. Padahal yang diajak bicara siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anja'ahu dengan dhamir hu datang kepadanya hu huwa. Siapa dia? Adalah Rasulullah SAW yang sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru kemudian di ayat berikutnya <clears throat> Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kata anta ya, engkau wa ma yudrika dengan lafaz anta. Ikhwani fillah rahimakumullah. Faedah dan hidayah yang bisa kita ambil dari uslub ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang sangat mulia, memiliki makom yang sangat tinggi, ya sehingga Allah Subhanahu pun Allah Subhanahu wa taala pun ya mengajak bicara kepada nabinya, menegur nabinya dengan uslub yang sangat lembut sekali. Haitsu khatab ibn hatta la yuwajihuhu bil khitab. Sehingga tidak langsung menegur langsung kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan seruan tersebut dengan tegur limuhu sehingga akan menyakiti Nabi Shallallahu alaihi wasallam Tofa ma'ahu akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berlemah lembut kepadanya. Suma akbala alaihi ba'daan azala al-wahsyah. Kemudian baru setelahnya ketika dianggap sudah cukup dari teguran tersebut dengan lafat dengan dhamir huwa maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengajak bicara langsung kepada Nabi nabinya sallallahu alaihi wasallam setelah darinya al-wahsyah yaitu uh, sifat kaget kalau kemudian diajak bicara langsung dengan ya dengan domir anta yukhatibu yudrika maka kemudian datanglah dengan mengajak bicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat dengan lafaz wama yudrika dan apa yang kamu ketahui yudrika. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum kita ini adab dan akhlak yang mulia, bagaimana kita beramalah kepada orang lain. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna iman kalian sampai mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Ya, ini kaidah di dalam bermuamalah. Ya, kaidah di dalam bermuamalah. Janganlah kita berikan kepada orang lain kecuali apa yang kita suka untuk diri kita. Janganlah kita berikan kepada orang lain kecuali apa yang kita suka orang lain berbicara pada kita. Janganlah kita bersikap kepada orang lain kecuali dengan sikap yang kita suka dan senang dengan sikap orang lain. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam akhlak ya, dan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia. Ya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an hendaknya demikian kalau kita lihat posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah seorang yang berbuat salah, seorang Nabi, ya, seorang yang mengemban wahyu, utusan Allah berbuat salah. Bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala menegurnya dengan teguran yang sangat keras, ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak demikian, berlemah lembut kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Begitu sayangnya kepada kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita tatkala kita bermuamalah kepada orang lain, tatkala kita orang lain, kita berdakwah, kita menyeru, mengingatkan orang lain, ya, hendaknya kita berakhlak mulia tatkala kita bermuamalah pada mereka. Hendaknya kita cinta kita dan sayang kita kepada mereka ya, dengan tutur kata kita, dengan sikap kita yang mulia, ya, yang menunjukkan betapa mulianya akhlak di dalam Islam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah selanjutnya <clears throat> Isbatu maja'a fil khabar Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi faqad dallatil ayat alaihi yaitu penegasan atas apa yang datang dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Bani Rabbi fa ahsana ta'dibi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adabku dan sungguh ya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan aku dengan sebaik-baik adab. Ya. Maka ini sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan teguran yang sangat lembut. Balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu mustawa lam yablughu siwahu. Fakat idza ja'ahu ibnu ummi maktum yuwassi' lahu fil majlis wa yujlisuhu ila janbihi wa yaqul lahu marhaban billadhi atabani rabbi min ajlihi wa wallahu al madinah marrat wa kana mu'adzinan lahu fi ramadan. Faedah yang ketiga ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah hidayah yang kita ambil dari beberapa ayat. Yang pertama dari surat Abasa ya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sampai pada satu derajat tatkala dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau sampai pada satu mustawa, satu derajat di dalam yang mendapatkan sikap hmm, orang lain tidak Allah Subhanahu wa taala wa innaka la'ala khuluqin azim ya adalah pujian yang agung kepada alaihi wasallam bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan akhlak yang sangat mulia. Maka didikan tersebut dari teguh mulia tersebut apa yang didapati? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kepada Abdullah bin Umi Maktum datang kepadanya, ya. Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Yuwasik lahu fil majlis. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluaskan tempat nah, ya meluaskan tempat duduk untuk Abdullah bin Umi Maktum wa yajlisuhu ila janbihi. Kemudian didudukkan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Abdullah marhaban, ya selamat datang. bila Billadzi atabani rombi Ya, kepada orang yang dengannya aku ditegur Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Abdullah bin Umi Maktum rasa syukurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya. Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu Sehingga di dalam majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan beliau sampai segitu mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemuliaan kepada sahabat Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilihnya sebagai wali di kota Madinah berkali-kali dipercaya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin Madinah. Padahal kita tahu beliau adalah seorang yang buta, sahabat yang buta, radhiyallahu anhu. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan sahabat ini. wa kana muadzinan lahu fi Ramadan. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai muadzin di bulan di bulan ramadhan. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Faedah selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah istihalatu kitmani ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi syai'in minal wahyi faqad qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha Lau kana li rasul an yaktuma syai'an min wahyillah lakatama Allah ta'ala lahu fi abasa wa tawalla. Mustahil bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan menyembunyikan sebagian daripada wahyu. Di mana Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha beliau mengatakan kalau seandainya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin menyembunyikan wahyu, atau sebagian daripada wahyu maka yang paling pantas untuk disembunyikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam surat ini surat Abasa wa Tawalla surat teguran Allah ya surat di mana Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya Shallallahu alaihi wasallam ya akan tetapi ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menyembunyikan wahyu sama sekali Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah kita lanjutkan bagian kedua dari surat Abasa Kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma sabila yassarah thumma amatahu faakbarah thumma idha syaa'a ansharah kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila taamih anna sababana al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li an'amikum Sungguh celaka manusia betapa kufurnya manusia tersebut dari apa dia diciptakan dari setetes air mani yang Allah ciptakan, kemudian Allah tentukan. Kemudian Allah permudah jalannya untuk keluar dari perut ibunya. Kemudian Allah matikan dan Allah masukkan ke dalam kuburan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ya akan bangkitkan kembali pada hari kiamat maka sekali-kali tidak sungguh manusia belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya sungguh telah kami turunkan hujan dengan deras sungguh telah kami ya tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan di muka bumi kami tumbuhkan biji-bijian kami tumbuhkan anggur dan juga buah-buahan zaitun, demikian juga kurma, ya, kebun-kebun yang lebat, buah-buahan, maka itu semua adalah kenikmatan untuk kalian. Yaitu adalah kenikmatan untuk kalian dan untuk binatang ternak kalian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. <clears throat> Kita lihat syarhu al-kalimat. Kutilal insan lu'ina al-insanul kafir. Terlaknat ya manusia kafir. Ma akfarah ma hamalahu 'alal kufri. Apa yang menjadikannya kafir? Apa yang menjadikannya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Min ayyi shay'in khalaqah? Min nutfatin khalaqahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tersebut dari setetes air mani faqaddarahu ay min nutfatin ila alaqatin ila mudghatin fa basharun sawiyun di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian menentukan ciptaan tersebut dari setetes air mani kemudian Allah ciptakan menjadi segumpal darah kemudian berproses menjadi segumpal daging ya dan kemudian menjadi manusia yang sempurna dengan anggota tubuhnya thumma sabila yasarah Kemudian jalan keluar dari perut ibunya pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza syaa ansyara. Dan kemudian jika Allah kehendaki, ya, maka Allah akan bangkitkan pada hari kiamat. Artinya pasti, ya berita ini artinya pasti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Kalla haqqan. Aulaisal amru kama yad'il insan. Sungguh benar bukanlah seperti yang disangka oleh manusia annahu adda ma alaihi minal hukuk bahwa manusia menyangka telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ya maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan perkara ini kala lama yaqdima amara maka lafahu bihi min at-ta'at wal wajibat fi nafsihi wa malihi belumlah seorang manusia melaksanakan apa yang dibebankan kepadanya, apa yang disyariatkan, yang diwajibkan kepadanya, baik itu perkara ketaatan maupun perkara yang wajib atas dirinya dan atas hartanya. Ila ta'ami kaifa qaddara wa dabbara lahu. Lihatlah kepada makanan kalian. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menentukan qaddara, bagaimana Allah menentukan makanan tersebut. Wadabbara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurusi makanan tersebut. Ya ikhwani fillah rahimakumullah kalau kita dapati bagaimana makanan yang Allah berikan kepada kita semuanya dengan berbagai macam makanan, ya biji-bijian, buah-buahan, ya minuman dengan berbagai macam minuman. Begitu bermacam-macam yang Allah berikan pada kita semuanya, ya. Maka seorang manusia apabila berpikir tadabur dengan perkara yang demikian, ya pastilah dia akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habban wa inaban. Al-hab al-himtah syair. Ya, al-hab ji maksudnya di sini adalah tepung, gandum, ya. Wal inab huwa al-ma'ruf. Wa qadba al-qad ar-rutab. Sumiya qadban li'annahu yaqdib ay yaqta marrah ba'da marrah. Ya. Yaitu uh, makanan yang basah ya. Makanan yang basah. wahada hada'iqa ghulba dan juga kebun-kebun yang kathiratul asjar, yang banyak pohon-pohonnya. Al-wahidah ghulba ka hamra kathifatu asyajar. Ya mufradnya adalah ghulba ya, jamaknya adalah ghulba. Eh, ghalba wahidah ya. Mufradnya adalah ghalba seperti hamra yaitu kathiratu asyajar yang pepohonannya sangat sangat rindang. Wa fakihatan wa abba ma yatafakkahu bihi min sa'iril fawakih wal ab at-tibn wa matar'ahu al-bahaim. Yaitu semua buah-buahan dan juga rerumputan yang dimakan oleh binatang ternak, Mata an lakum wa amikum. Mata qaddama manfaat manfaatan lakum, manfaat untuk kalian semuanya. Wali an'amikum dan juga untuk binatang ternak kalian, wahyal ibil wal baqar wal ghanam yaitu onta, sapi dan juga kambing ya, domba. Baik, kita berpindah pada makna ayat. ba'dama ataba ar-rabbu tabaraka wa ta'ala rasulahu 'ala inshighalihi bi ulaikal kafaratil musyrikin wa i'radihi an ibni ummi maktum al-a'ma Setelah Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulnya sallallahu Alaihi Wasallam karena menyibukkan diri dengan mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, dan berpaling dari sahabat Abdullah bin Umi Maktum yang buta fakana ulaikal musyrikun humus sabab fi aradir rasul an ibni ummi maktum maka mereka lah orang-orang kafir Quraisy yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling dari sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Wafi'ita itabillahi ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fastaujabu lidalika la'natullahi ta'ala alaihim likufrihim wa kibriyaihim jarradallahu ta'ala sahsan minhum ghairu ma'lum wal murad kull kafir mutakabbir mislahum faqala kutilal insan maka teguran Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini mengharuskan laknat Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran mereka, karena kesombongan mereka. Ya, kalau kita lihat di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah meluangkan segalanya untuk mereka, bersungguh-sungguh untuk mendakwai mereka, untuk menjelaskan mereka, memberikan peringatan kepada mereka, ya, memberikan dorongan dan motivasi kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam, tetapi karena kesombongan mereka merasa orang yang hebat, orang yang kuat dengan kekayaannya, dengan kedudukannya sehingga tidak butuh dengan Islam dan iman. Ya, maka sungguh mereka berhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka tapi ternyata mereka tidak menginginkan keimanan dan juga hidayah. Ya, mereka sombong dengan apa yang dimiliki. Maka sungguh mereka berhak untuk mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini satu orang ya, kutilal insan ya dengan kata insan bukan dengan dengan jamak ya uh, jarrada syakhsan minhum ghairu ma'lum ya disebutkan satu orang yang tidak diketahui tapi maksudnya al-murad kullu kafir al-muradu kullu kafirin mutakabbir misluhum yaitu semua orang yang sombong ya semua orang yang kafir lagi sombong kutilal insan ay al kafir ma akfarah ma hamalahu alal kufri wal kibri apa yang menjadikan mereka kafir apa yang menjadikan mereka sombong ya dengan apa yang mereka miliki. Falyanzur eh, min ayyi syai'in khalaqah. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kepada manusia semuanya agar melihat min ayyi syai'in khalaqah, dari apa sih mereka mereka diciptakan. Kalau kita perhatikan ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah ya manusia sehebat apapun, sekuat apapun, sebanyak apapun harta mereka, dia adalah orang yang atau makhluk yang sangat kecil. Ya. Oleh karenanya kesombongan-kesombongan yang ada pada mereka selalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang kita pelajari kemarin, tatkala Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara penciptaan manusia dengan penciptaan langit dan bumi. Bahkan dengan penciptaan gunung-gunung saja, maka manusia suatu yang sangat kecil, suatu yang sangat lemah. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ya, maka sekuat apapun, sehebat apapun manusia, dia hakikatnya adalah makhluk yang sangat lemah. Dan itu terbukti dari ya kisah-kisah umat-umat sebelum umat Islam di mana mereka orang-orang yang hebat, kaum Samud, kaum Ma'ad. Qarun adalah orang-orang yang hebat, kaum yang sangat kuat, yang sangat hebat, sangat cerdas. Ya, tetapi tatkala datang adab Allah Subhanahu wa taala maka ya, tidak ada bandingannya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari makhluk yang lain. Dihujani dengan hujan batu. Ya, mereka dibinasakan dengan guntur yang sangat keras Ya, mereka diguncang dengan gempa yang sangat keras dan hancur lebur semuanya, tidak tersisa bahkan disebutkan tidak ada bekasnya setelah mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala rata semuanya dengan tanah. Ya, tatkala diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah sifat manusia, sifat orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka mukjizat-mukjizat yang mereka saksikan langsung, bahkan mereka yang minta mukjizat tersebut. Tapi mereka juga yang tidak mau beriman, mereka tetap kafir. Bahkan mereka menentang para nabi tersebut. Mereka menentang para rasul bahkan ya meminta untuk diturunkan adab. Ya. Ini kekufuran yang ada pada mereka. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengingatkan kepada kita, menegur pada kita agar kita mau berpikir min ayyi syai'in khalaqah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendapati orang-orang kafir yang demikian jahatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur dengan teguran yang ya membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkesan, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada ini orang-orang kafir ini, ya. Bagaimana hendaknya mereka melihat min ayyi syai'in khalaqah dari apa sih mereka diciptakan? Ya. Ay alladhi yakfur bihi yakfur bi rabbih innahu khalaqahu min nutfatin wa qaddarahu. Zat yang mereka ingkar kepadanya yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya dari nutfah. Ya. Min nutfatin qadirah ya dari setetes air mani yang menjijikkan, yang kotor, yang menjijikkan khalaqahu faqaddarahu. Kemudian Allah menciptakan dari setetes air yang hina tadi. Faqaddarahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan. Proses penciptaan tersebut Allah jaga. Setiap dari kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita di perut ibu dan mudah buat Allah. Ya, seorang mungkin baru berumur dua bulan di perut kemudian gugur bisa. Ketika sudah Allah tiupkan nyawa lima bulan, enam bulan kemudian mati di dalam perut ibu bisa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jaga semuanya sehingga kemudian sampai Allah mudahkan untuk lahir. Maka ini nikmat yang sangat besar. Ya, tatkala kita mau berpikir sampai di situ, apa yang Allah sebutkan di sini tidakkah engkau melihat dari mana manusia diciptakan? Dari apa manusia diciptakan? Maka akan bertambah imannya, tambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari setetes air mani yang sangat menjijikkan. Kemudian Allah ciptakan Ya, proses dari ya satu proses kepada proses yang berikutnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi kita semuanya lahir dalam keadaan sempurna. Ai atwaran nutfah fa'alaqah famudghah yaitu proses dari mulai air mani kemudian segumpal darah dan menjadi segumpal segumpal daging. Amman kana hadha haluhu yalik bihi an yakfur wa yatakabbar wa yastaghni anillah. Demikian seorang manusia. Demikian keadaannya, apakah pantas? Ya. Untuk kemudian ingkar kepada Allah. merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falyandur ila mabda'ihi wa muntahah wa ma bainahuma mabda'uhu nutfah wa akhiruhu jifah qadhirah ya wa huwa bainahuma hamil azratin kaifa yakfur wa kaifa yatakabbar Hendaknya manusia melihat kepada diri sendiri bagaimana permulaan penciptaannya, bagaimana akhir kehidupannya di dunia, dan bagaimana perjalanannya maka dia adalah mabda uhunutfah. dimulai dari penciptaan manusia dimulai dari setetes air mani yang menjijikkan, mudhirah yang menjijikkan. Kemudian akhirnya adalah jifah qadirah, akhirnya setelah kematiannya menjadi bangkai yang menjijikkan, yang kotor. Wa huwa bainahuma mahamilu 'adhirah. Selama perjalanan hidupnya dia pun selalu membawa kotoran di dalam perutnya. Ya selama sepanjang perjalanan hidupnya dia pun membawa kotoran di mana di dalam perutnya. Ya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala keadaan manusia. Demikian dari mulai awal penciptaan, perjalanan kehidupannya, tidak semuanya bersih. Ya bersih luarnya saja, kalau di dalam tubuhnya ya banyak kotoran-kotorannya, ya. Ada air kecil, ada air besar, ya kotoran dalam perutnya sepanjang hidupnya. Tatkala sudah mati pun demikian, sudah menjadi bangkai. Ya yang menjijikkan. Ya sehebat apapun dia, ya sekuat apapun dia, ya maka akan menjadi bangkai juga akhirnya. Maka keadaan Allah thumma sabila yassarah. فلولا anna Allah Ta'ala yassara lahu طريق الخروج min batni ummihi wallahi ma kharaj. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya untuk keluar dari perut ibu, ya, maka sungguh dia tidak akan mampu keluar dari perut ibu, dia akan mati dalam perut ibu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan. manusia tersebut tanpa mengambil ya tanpa musyawarah dengannya, tanpa mengambil pendapat darinya. akbar untuk wa illa la antana wa ta'affana wa akalathul kilab. Kalau seandainya tidak dimudahkan oleh Allah untuk dikuburkan, maka akan menjadi bangkai yang sangat busuk. Ya, akan rusak. Bahkan akan dimakan ya anjing-anjing thumma idha syaa ansyarah kala amma yashu hadal maghrur amma yafiq hadal makhdu ya diingatkan apakah manusia yang seperti ini tidak sadar al maghrur yang tertipu seorang manusia yang tertipu tidakkah sadar tidakkah bangun sahayas faqayafik sadar ya tidakkah sadar orang yang tertipu ini Lama yakdima amarah famalahu la yaqdi ma amarahu rabbuhu minal iman bihi wa ta'atihi. Karena sehebat apapun manusia di dalam keimanan dan ketaatan, sungguh dia telah tidak bisa menyelesaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dari perkara keimanan dan ketaatan. Ya ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayang Allah, atas rahmat Allah dan keutamaan Allah. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga surga karena amalnya. Padahal dalam hidupnya digunakan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala antara nikmat satu mata dengan seluruh ibadahnya ditimbang. Ternyata masih berat nikmat mata. Dari semua ibadahnya yang sudah hebat, dia merasa pede di hadapan Allah. Ya, ingin masuk ke dalam surga karena ibadahnya, maka ditimbang ternyata ibadahnya saja untuk membalas nikmat mata itu belum belum bisa mengimbangi, belum bisa membalas nikmat satu mata. Ya. Maka dari sini ditegaskan lagi dalam ayat ini. Kala lama yaqdhima amarah. Sungguh manusia belum bisa menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara ketaatan, perkara yang wajib. Ya. Kita bisa bayangkan salah satu rukun Islam salat misalnya. Ya, apakah sudah benar kita melaksanakan salat benar-benar sempurna? Ketika Rasulullah mengatakan bahwa seorang yang keluar dari sholatnya ada yang membawa sepersepuluh dari pahala, ada yang sepersembilan, seperdelapan, sepertujuh, ada yang sepertiga, ada yang setengahnya. Ya. Dan jarang yang sempurna mendapatkan pahala dari sholat tersebut, karena yang diberikan pahala adalah sholat yang hatinya bersama dengan sholat tersebut, yang khusyuk di dalam sholatnya. Tapi setiap dari kita pasti merasa bahwa sholat kita tidak semuanya khusyuk, tidak semuanya tenang. Banyak yang kita terganggu dalam sholat kita, banyak yang tidak khusyuk. Ya banyak yang hati kita tidak hadir bersama dengan sholat kita. Ya. Apakah kemudian dikatakan kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna? Maka jawabannya tidak. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini kalla lamma yaqdima amarah. Sungguh manusia belum bisa melaksanakan semua semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Falyandur hadal insan ila ta'amihi. Kemudian diingatkan kembali kepada makanan. Hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Ila ta'amihi, kepada makanannya. Alladhi hayatuhu mutawakifah alaihi. Kehidupannya bergantung kepada makanan tersebut. Kaifa yatimmu lahu bitakdirillahi ta'ala. Wa tadbirihi la'allahu yadakar fayaskur. Ya. Hendaknya ia melihat bagaimana sempurnanya makanan tersebut sampai kepada kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tadbir ya, dengan uh, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurus ya, satu persatu. Kalau kita lihat satu biji misalnya, satu biji kemudian tumbuh, ya dari mulai tumbuh sampai kemudian menjadi besar, sampai kemudian mengeluarkan buah-buahan. Ya, siapa yang merawat itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang menjadikannya kemudian sampai berbuah? Allah Subhanahu wa taala. Mudah buat Allah untuk menjadikannya tidak berbuah, terserang penyakit, ya, terkena hama dan yang lain. Mudah buat Allah Subhanahu wa taala tapi dijaga oleh Allah sehingga menjadi makanan kita. Ya, ikhwani fillah azanillahu ayyakum. Segitu mendalam Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ya. Fa yadzakar fayaskur sehingga manusia akan sadar, akan ingat kemudian bersyukur kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al ardha shaqqa anbatna fiha habba kalbur wa wa wa sairi wa sairi al-hubub al-muqtatah wa 'inaban ya'kuluhu rutaban wa yabisan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dengan deras Kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, ya seperti gandum, ya, kemudian tepung, jagung dan semua biji-bijian. Kemudian juga Demikian juga ya Allah tumbuhkan wakotba, yaitu makanan yang dimakan oleh binatang, ya, dedaunan dan juga rumput-rumputan yang dimakan oleh binatang. Wazaitunan yakuluhu habban wa yudhanu bihi zaitan ya seperti juga zaitun buah yang bisa dimakan langsung dan juga buah yang bisa dijadikan sebagai minyak ya minyak zaitun wa nakhlan yakuluhu samratan busran wa ratban wa tamron ya demikian juga kurma yang bisa dimakan dengan berbagai macam bentuk masih dalam keadaan keras dalam keadaan sedang, dalam keadaan empuk, ya. Semuanya Allah ciptakan dengan mudah semuanya. Wa ghulba basatin multaffah al-asjar kathiratuha wahidah ghulba. Demikian juga kebun-kebun yang rindang, ya, taman-taman yang rindang. Wa fakihatan wa abba. al fakihah lakum wal ab alfun lidawabikum. Demikian juga buah-buahan dan juga rerumputan untuk binatang ternak kalian mata'an lakum wali an'amikum. Ini adalah kenikmatan untuk kalian dan juga untuk binatang ternak kalian. Hadhil madkura ba'dhuha mata'an lakum manafi' tatamatta'una biha wa ba'dhuha li an'amikum wa huwa al-qadbu wal ab manfa'ah laha ta'ishu 'alayha bi ayyi wajhin tukaffiru aw takfuru rabbaka ya ayyuhal insan al-kafir. Ya. Yeah. Itulah yang Allah siapkan untuk manusia dan juga untuk binatang ternak kalian. Ya, bagaimana mungkin kalian ingkar, kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala wahai manusia yang kafir, manusia yang ingkar. Selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah hidayatu al-ayat. Bayan madahiri kudratillahi ta'ala wa ilmihi wa hikmatihi wa muqtadiyah lil iman bihi wa bi ayatihi wa rasulihi wa liqaihi. Penjelasan tentang tanda-tanda kekuatan Allah, kekuasaan hikmah Allah yang ini mengharuskan keimanan ya kepada ayat-ayatnya, kepada rasulnya dan kepada iman kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-istidlal bisun'ah 'ala sani' yaitu mengambil pelajaran, mengambil dalil dengan adanya yang diciptakan pasti ada yang menciptakan. Wa anna athara syai' yadullu alaihi. Ya, sisa atau bekas dari sesuatu itu menunjukkan adanya sesuatu. Walida yata'ajjabu man kafara min kufri al-kafir bi rabbih wa huwa khalaqahu wa razaqahu wa kala ahayatahu wa hafidha wujudahu ila ajalihi. Oleh karenanya perkara yang mengherankan seorang yang kafir kepada Tuhannya padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya, memberikan rizki, menghidupkannya, menjaganya. Ya, sampai kemudian dijaga, sampai datangnya ajal. Ya, tapi kenapa bisa ingkar dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, ikhwani fillah rahimakumullah yang terakhir, bayan annal insan la yazalu muqassiran fi syukri rabbih walau sama dahra kullahu wa shalla fi kulli lahdatin min lahdatihi. Penjelasan bahwa manusia selalu dalam keadaan mukasir, selalu dalam keadaan kurang di dalam beribadah kepada Allah. Pasti kurang di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk syukur itu syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota tubuh kita. Ya, lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, Kemudian hati kita meyakini bahwa semua nikmat tidak akan sampai kepada kita kecuali atas atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hati kita meyakini itu datang dari Allah. Apapun yang kita rasakan tidak mungkin sampai kepada kita kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang? Tapi kenapa engkau sholat sampai ya bengkak sampai pecah-pecah kaki engkau? Nabi menjawab dengan ringkas, afala aku nu abdan syakura. Afala aku nu abdan syakura. Tidak bolehkah, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, Rasa syukur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai seperti itu, ya. Diampuni semua dosanya yang dulu, yang akan datang, ya. Diampuni semuanya. Tapi luar biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bagaimana syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sampai kemudian sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu panjang, begitu bagus. Tatkala Aisyah ditanya, jangan tanya panjangnya, jangan tanya bagusnya sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat semalam suntuk. Ya sampai kati waktu subuh. Begitu sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berpikir terkadang bagaimana bisa ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai punya semangat segitu kuatnya ya dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata karena seperti ini, hal yang seperti ini, ilmu yang sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mengenal Allah, ya tahu persis tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, apalagi terkait dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tahu persis. Ya, sehingga kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang dalam ibadahnya itu banyak kurangnya dan terus bisa ditingkatkan dan terus bisa ya disempurnakan ibadahnya. Tidak ada nihayah, tidak ada akhir daripada ibadah seseorang. Karena tidak ada seorang yang bisa seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Walau somad walaupun dia berpuasa sepanjang tahun, artinya selalu berpuasa. Puasa yang disunahkan, yang dibolehkan di kita adalah puasa puasa Dawud. Ya paling bagusnya puasa Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Kalaupun demikian, seorang berpuasa Dawud dalam seumur hidupnya dia puasa Dawud, menjaga puasa tersebut. Ya kecuali ada udur ya dia jaga puasa tersebut, apakah sudah ya mampu bersyukur, sudah sempurna bersyukur kepada Allah? Belum, belum apa-apanya. Ya. Walau sholat ya fi kulli lahdhah min lahdhatihi walaupun dia sholat di semua waktu yang dia punya digunakan untuk sholat dan ini boleh ya sholat di sana ada sholat-sholat sunnah sunnah yang uh, muqayyadah sunnah yang terikat artinya yang disebutkan dalam dalil-dalil ada di sana sunnah mutlakah, salat sunnah yang mutlak. Kapanpun kita mau sholat silahkan sholat. Dua salam, dua rakaat salam silahkan. Tidak terikat dengan itu dalam waktu waktu. Yang kita banyak sholat silahkan. Salat malam, sholat duha, sholat rawatib dan yang lain. Di luar dari itu pengen sholat silahkan sebanyak banyaknya. Ya seorang pengen sholat dari duhur sampai asar sholat terus silahkan. Ya seorang pengen sholat ya uh, dari setelah isya sampai kemudian pengen tidur sholat terus misalnya silahkan itu mutlak boleh Ya, kalaupun ternyata bisa demikian, ternyata belum bisa ya menyempurnakan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fillah rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan insyaallah setelah istirahat. Demikian akhuna. Ya, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.